Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Kita masih berada pada seputar hadis yang dikenal dengan hadis apa kemarin? Syadz. Nah, wa man yukhalif thiqatan fihi al-mala fasyadhu wal maqlubu ismani tala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau di sini, Wa hal yustaratu fi syudud an yakuna fi haditsin wahid. Sekarang keganjilan dalam suatu hadis itu apakah disyaratkan satu hadis saja atau dua hadis juga bisa? Paham belum ini? Perhatikan baik-baik ya. Syudud keganjilan itu apakah disyaratkan dalam satu hadis saja atau dua hadis juga bisa? Bimakna dengan makna an yakuna hadzal haditsu rawahu jama'atun ala wajhin wa rawahu fardun ala wajhin yukhaliful jama'ah aw la yustarat. Maknanya apa? Maknanya hadis ini diriwayatkan oleh jamaah banyak orang dengan satu sisi dan diriwayatkan oleh satu orang dengan sisi yang lain yang menyelisih jamaah tadi. Paham ya? Disyaratkan seperti itu atau tidak? Satu hadis, paham ya? Ada satu hadis diriwayatkan oleh apa? Jamaah banyak orang dengan satu sisi. Ada orang ternyata datang juga satu orang perawi meriwayatkan hadis tadi dengan satu sisi juga. Hadisnya satu. Nah, apakah disyaratkan harus satu hadis atau dua hadis pun bisa? Jawabannya nakul la yustaratu enggak disyaratkan berarti menunjukkan dua hadis pun bisa itu loh. Paham ya? Ganjil itu bisa jadi dua hadis kita lihat. Yumkin an yakuna fi hadisin wa fi hadisain. Mungkin yang namanya enam keganjilan itu pada satu hadis atau dua hadis. Hadza huwa alladhi yadhharu lana min tasarrufatil ulama. Inilah yang nampak di hadapan kita atau kami dari apa? perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para ulama. Maksudnya apa? Maksudnya terkadang yang namanya keganjilan dalam suatu hadis itu enggak hanya satu hadis, bisa dua hadis. Kita lihat. Misal dalil contohnya, ma akhraja ashabus sunan, ashabus sunan. Ashabus sunan. Ashabus sunan. Ewa, sunan Tirmidzi. Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i. Ini ashabu sunan ya. Kalau ashabu sitah ditambah siapa? Bukhari Muslim. Kalau ruwal khamsah tambah Ahmad. Eh seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ashabu sunan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala" bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan tasofa Sya'ban fala tasumu." apabila sudah memasuki pertengahan Sya'ban jangan kalian puasa. Bayangkan itu. Jadi kalau pertengahan Sya'ban enggak boleh puasa antum. Puasa sunnah pun enggak boleh. Nah, ini nanti bagaimana hadisnya kita lihat. Wa hadzal haditsu sahahahu ba'dul ulama. Hadis ini disahihkan sebagian para ulama. Berarti kalau pertengahan Sya'ban walaupun belum Ramadan enggak boleh puasa. Menurut apa? Hadis ini. Cuman diperhatikan dulu mana nanti hadis yang sahih yang syad yang mana. Wakola qala innahu yukrah asyam siyam atau tatawwu'an idan tasofa Sya'ban. Mengatakan para ulama tadi, hukumnya makruh puasa tatawu puasa sunnah apabila sudah sampai pertengahan Sya'ban. Paham ya? Nah Illa man kanat lahu 'adatun fala karaha. Kecuali kalau dia sudah menjadi kebiasaan, punya kebiasaan puasa Daud misalkan. Sehari puasa, sehari buka. Atau punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Kok ternyata pertengahan Sya'ban kok masuk Senin dan Kamis tadi? Enggak masalah karena sudah menjadi kebiasaan. Kita lihat. Illa kata beliau, wa qala Imam Ahmad la yukrah, enggak makruh. Bebas silakan. Li'anna hadzal hadits syadzun ini. Hukumnya enggak makruh karena hadisnya apa? Syadz. Hadisnya ganjil. Paham belum ini? Hadisnya apa? Ganjil. Allah musta'an. Na'am barakallahu fiikum. Mahum insyaallah. Hadisnya apa tadi? Syad ganjil. Kita lihat. Li'annahu yukhalifu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu karena hadis ini ingat-ingat, hadis ini berseberangan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladzi fi sahihain yang ada dalam sahihain. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana fi shaumi yaumin wa la yaumain illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya kecuali orang yang memang sudah terbiasa puasa sebelumnya maka hendaknya dia puasa contohnya gini nah barakallahu fikum biasanya antum puasa Dawud atau puasa Senin dan Kamis Senin puasa Kamis puasa ternyata Jumatnya itu puasa apa? Ramadan nah Kamisnya itu antum gak dilarang untuk puasa karena biasanya sebelumnya sudah pernah puasa Pak belum? Paham belum antum? Paham ya? Jadi larangan ini berkaitan masalah apa larangan ini? Kalau dia nggak punya kebiasaan menyengaja gitu loh. Wah nama puasa Kamis lah, besok kan puasa Ramadan. Eh, sebagian orang menamakan puasa apa namanya mukaddimah. Puasa pembukaan Ramadan. Itu nggak ada ya dalilnya ya. Nggak ada puasa pembukaan Ramadan itu nggak ada. Paham belum? Tapi kalau antum terbiasa puasa sunnah, kok bertepatan sehari sebelum Ramadan kok pas puasa sunnah itu nggak masalah. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan se sebelumnya. Tapi kalau menyengaja, puasanya kapan? Puasanya perkiraan hari Sabtu. Nah, Jumatnya itu puasa menyengaja sebagai mukadimah pembukaan puasa Ramadan, enggak boleh, enggak ada dalilnya. Paham soalnya ya? Nah. Kita lihat di sini. Wa dzalika li'anna al-haditsa ats-tsani yadullu 'ala jawaz as-siyam qabla al-yawmayn wa huwa arjah min al-awwal, masyaallah. Yang demikian itu dikarenakan hadis yang kedua ini menunjukkan bahwasanya apa diperbolehkannya puasa sebelum dua hari dua hari sebelum Ramadan boleh puasa, inilah pendapat yang kuat daripada yang pertama. Idan jika demikian nafham min an anna syudzuda laisa syartan an yakuna fi wahid. Ini penting nih ya, perlu digaris-garis itu ya. Jika demikian kita memahami bahwasanya keganjilan-keganjilan syad atau sudut itu bukan syaratnya dalam satu hadis saja. Bahkan bisa dua hadis. Buktinya berapa hadis tadi itu? Dua. Hadis pertama mengatakan nggak boleh puasa kalau sudah sampai pertengahan Sya'ban. Hadis kedua mengatakan nggak boleh puasa sehari atau dua hari sebelum puasa Ramadan. Dua hadis enggak? Ternyata hadis yang pertama itu syad. Maksudnya bagaimana? Maksudnya syad itu maknanya adalah ganjil, nggak boleh kita amalkan. Terus bagaimana kesimpulannya? Hatta walaupun sehari dua hari sebelum Ramadan pun, kalau sebelumnya dia terbiasa puasa sunnah, boleh puasa gitu loh. Paham belum antum? Eh, larangannya bagaimana berarti larangannya? Larangannya menyengaja. Menyengaja puasa sehari dua hari sebelum Ramadan. Yang sebelumnya dia tidak terbiasa puasa sunnah. Paham belum ini? Khalid. Esan paham enggak Esan? Antum paham enggak? Mahfum insyaallah ya? Mahfum? Mahfum? Husain? Ayo nah, ini pahami baik-baik ini ya. Na'am barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya Insya Allah taala mengenai contoh juga yang syad yaitu mengenai larangan puasa di hari Sabtu. Nah, itu pada pembahasan yang akan datang karena agak panjang yaitu ada larangannya kalau menyengaja menyengaja puasa hari Sabtu wah besok Sabtu puasalah gak ada sebab balas syai tapi kalau sudah menjadi kebiasaan puasa Dawud, Senin puasa misalnya Selasa tidak ya enggak kemudian Rabu puasa, Kamis tidak misalkan. Eh, Jumat puasa, Sabtu enggak. Kalau sudah terbiasa seperti itu, kok bertepatan hari Sabtu puasa enggak masalah. Apa maksudnya ya? Tapi kalau menyengaja boleh enggak? Kalau menyengaja boleh enggak? Enggak boleh. Apa maksudnya ya? Nah, nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.